مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin para hadirin barakallahu fikum masih melanjutkan bab majaa fit tatayyur. Bab yang telah datang tentang tatayyur. Tatayyur menganggap sial. Seorang menjadi pesimis karena melihat atau mendengar atau mendapatkan sesuatu sehingga dia menggagalkan apa yang sudah dia niatkan. Tatayur termasuk perkara yang merusak tauhid. Makanya lah Syekhul Islam dimasukkan dalam babu tauhid. Dalam kitab tauhid. Karena ini merusak daripada ketauhidan seorang muslim. Kita masuk hadis yang pertama waktu itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan empat perkara. Dalam hadis Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la adwa la adwa tidak ada penyakit yang menular tidak ada penyakit yang menular wala tayyarata tidak pula tatayur tidak ada tatoyur Artinya menganggap sial Karena mendengar atau melihat sesuatu Walahamah Dan tidak pula Ada suara burung Burung hantu Itu menjadi sebab kematian Wala sofara Dan tidak pula adanya bulan sofar Sebagai bulan sial akhrajahu. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati Muslim wazada Muslimun dalam lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim membawakan riwayat tambahan. Wala nau. Wala nau'a dan tidak pula adanya nau Nau, yakni manazilul qamar. Tempat-tempat yang diduduki oleh bulan. Dan ada atau manzilah laha najmun. <coughs> Kedudukan yang di situ terdapat gugusan bintang-bintang. Mereka menyandarkan kesialan dengan bintang atau bulan tertentu wala ghaul dan tidak ada pula ghaul. Ghaul jenis jin yang biasanya kata orang jahiliyah mereka menyesatkan jalan ketika seorang sedang safar. Ya. Jadi ada empat hadis, empat kalimat dalam hadis muttafaq alaih, ada dua dalam hadis tambahan Imam Muslim. Jadi ada enam poin dibawakan oleh imam dalam kitab Tauhid terkait dengan jenis-jenis tatayur. Yang pertama, la adwa. La adwa kemarin telah disebutkan intiqalul maradi minal marid ila sahih. Adwa yakni berpindahnya penyakit dari orang yang sakit kepada orang yang sehat. Artinya orang jahiliyah menyandarkan bahwasanya ketika orang itu sakit lalu ada orang yang sehat mereka meyakini ini penyakit menular dia tertular penyakitnya semata-mata sebab penyakit itu mereka mengingkari kobo, Mereka mengingkari tidak menyandarkan kejadian kobo dan qadar kepada Allah. Maka diingkari. La'adwa. Tidak ada penyakit menular semata-mata dari penyakit itu. Iya. Lalu wa kama yakunu fil amradil hissiyah yakunu aydan fil amrad ma'nawiyah al-khuluqiyah. Ada jenis-jenis penyakit yang kadang jenisnya penyakit hissiyah. Hissiyah yakni sesuatu yang uh, abstrak, sesuatu yang nyata, gudik, penyakit. Yang kadang orang yang sehat qadarallahu masya'afa'al karena bersentuhan dengan orang yang sakit akhirnya kondisi Allah takdirkan dia jadi sakit semua itu dengan takdir Allah tentunya bukan semata-mata penyakit tersebut kadang bentuknya konkret atau yang kedua imma ataupun yakunul amrod maknawiyah al-khuluqiyah atau kadang jenis penyakit yang sifatnya hissiyah. Tidak bisa diraba, tapi nyata. Apa itu bentuknya? Khuluqiyah. Perilaku. Ya. Perilaku akhlak seorang yang jelek itu kadang menular. Orang itu memang jelek wataknya, ketemu sama orang jelek, nyambung. Ya. Orang jelek ketemu jelek, nyambung, cepat nular. Makanya dalam hadis disebutkan di sini walihada akhbara sallallahu alaihi wasallam anna jalisa su kana fihil kuir. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan jalisa asu teman duduk yang jelek. Itu kata beliau, kana fihil kuir seperti pandai besi. Nafihil kuir pandai besi imma ayyahriqa siabak. kalau anda berteman duduk bersampingan dengan para peniup api tadi namanya tukang besi dia memanaskan besi biar bisa meleleh dipukul berdekatan kan dengan api panas mengeluarkan keringat iya atau yang kata beliau imma ayah rikosiyabak yang pertama dia akan membakar pakaianmu api letupan api tadi muncrat akhirnya mengenai badan kita atau baju kita terbakarlah kita yang pertama itu jelek wa imma an tajida minhu raihatan karihah atau yang kedua engkau mendapatkan bau yang tidak sedap. Bau keringatnya bau keringatnya dia itu sesuatu yang tidak mengenakan. Dua kemungkinan yang sama-sama jelek. Terbakar bajunya atau dapat bau jeleknya, bau tidak sedapnya. Itulah teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah al mar'u ala dini khalilih orang itu tergantung teman dekatnya waliyandur amman yukhalil lihat dengan siapa dia berteman dekat jadi jangan tertipu dengan penampilan orang kalau dia menutup-nutupi, dia ahlu sunnah atau ahlul hawa? Mudah. Siapa khalilnya? Maka oleh karena itu, disebutkan adalah Imam Al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i, Imam ahlu Sunnah pada masanya. Man sataru anna bid'atahu Siapa saja yang menutup-nutupi kebid'ahannya tidak tidak menampakkan kebid'ahannya, menampakkan ahlu sunnahnya. Dia tutup-tutupi bid'ahnya. Lam takhaf anna ulfatahu. Yani lam takhif anna lam takhif tidak tersamarkan bagi kita. Dari mana kita tidak samar? Ulfatahu orang yang dia berteman dengannya. Ya. Temannya siapa sih dia? Wah, itu dai-dai penyimpang itu. Dia tuh termasuk bergaul, berteman dekat, duduk bareng, berdakwah bareng dengan dai-dai yang menyimpang. Oh, kalau begitu dia menutup-nutupi saja. Dia mengatakan kami ahlu sunnah, kami seorang pembela sunnah. Itu cuma penutup saja. Buktinya teman dekatnya adalah orang-orang menyimpang. Itu kata Imam Al-Auza'i rahimahullah. Sungguh ini sesuatu yang memudahkan bagi ahlus sunnah untuk tidak bingung. Menghakimi seorang itu mudah. Siapa dia? Oh, dia dekatnya dengan orang Iran. Oh, kalau begitu Syiah itu. Dibayar sama orang Syiah berarti itu pembela syiah. Walaupun dia mengatakan kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Pedusta Kalau anda orang yang jujur membela ahlu sunnah, pembela Rasul salam, mesti akan memusuhi lawannya. Tidak mungkin membela sunnah bermesraan dengan bid'ah. Tidak mungkin. Bid'ah itu racun. Sementara kamu ingin menyelamatkan orang dari racun. Mustahil karena itu jangan tersamar. Mudah kata Imam Al-Auza'i, siapa yang tidak tersa, siapa yang tersamarkan kebidahannya tidak tersamarkan lagi siapa temannya. Iya. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu eh, al-arwah jududun mujannadah. Ruh, ruh-ruh manusia itu seperti pasukan yang berkumpul. Ya italafa kalau dia cocok, ruh yang baik, eh ikhtalafa, campur. Kalau dia itu memang ruh yang jelek, iftaroko, akan tidak cocok sendiri. Dia tidak cocok. Saya duduk di majelis itu risih. Nah, dia minggir sendiri. Kenapa? Ruhnya tidak cocok. Cocoknya yang sesuai dengan dia. Itulah arwah kita. Oleh karena itu penyakit akhlak yang jelek kadang kalau kita sedang sakit akan tertular. Oleh karena itu berhati-hati memilih teman, memilih pembimbing agama, pembimbing beribadah, pilih orang-orang yang benar-benar jujur dalam berdakwah dan beribadah kepada Allah Taala. Jadi ada dua jenis penyakit yang kadang itu benar-benar terjadi dan itu bisa menjadikan orang lain terbawa baik penyakit yang hisyah atau maknawiyah. Faqaluhu maka ucapan Nabi dalam hadis ini la adwa yasmulu al hisyah wal ma'nawiyah mencakup perkara yang hisyah yang nampak penyakit tadi atau maknawiyah sehingga kita harus berhati-hati wa in kanat fil hisiyah abhar kalau sesuatu yang abstrak yang nyata tadi, yang nyata tadi mudah diketahui. Iya. Ya. Qauluhu Nah, Wa qauluhu yang kedua sekarang. Yang kedua, jadi saya ulangi, penyakit tidak ada yang meluar, menular karena semua itu sekali lagi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ada ucapan yang baik, ucapan Ibnu Qayyim bahwasanya anna hadhil umur ta'adda tab'iha wa illa faqad yaj'alullah masyiatihi mukhalatatus sahih fa hadha syai'un minal amrad sababan wa dan ini dikatakan bahwasanya penyakit itu tidak semata-mata dengan penyakit itu menular pada orang lain. Tapi kadang terjadi, tapi bukan karena itu. Semua itu dengan ketentuan dan takdir Allah, masyiatillah taala. Ya. Sekarang poin yang kedua. Wala adwa wala tiyarota Apa tiarah? Diulang di sini, tiarah ismun masdar, ismu masdarin tatayyara. Isi masdar. Lianal masdar minhu tatayyara Masdarnya dari kalimat tatayara mislu al-khiyarah. Tatayar tiarah sama saja dengan isim masdar khiyarah. Isim masdar ikhtara. Seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dalam surat Al-Ahzab 36. Di situ disebutkan kalimat khiyarah. Isi masdar sejenis dengan tiyarah. Ya. Wa makana li mu'minin tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan perempuan. Idza qadallahu wa rasuluh apabila Allah dan rasulnya telah memutuskan suatu perkara. Ayakuna lahumul khiyarah untuk melakukan pilihan. Pilihan yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasul min amrihim. Sehingga kalimat khiyarah ai al-ikhtiyar, memilih. Artinya memilih ayakhtaru khilafa ma qadallahu wa rasuluhu min al-amr. Tidak pantas mukmin laki dan perempuan apabila Allah taala telah memutuskan satu keputusan dia melakukan pilihan yang menyelisihi maqadallah yang telah diputuskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak pantas, tidak boleh apa yang diputuskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya sami'na wa ta'na tinggal mendengar dan taat tidak kemudian diselisihi ya. wa ismul masdar yuwafik al masdar fil ma'na isim masdar itu berkesesuaian pada maknanya. Oleh karena itu dikatakan takulu kalam tuhu kalaman. Saya berbicara dengan dia kalaman dengan satu kalimat. Antara kalimat kalama dengan kalaman berkesesuaian. Bimakna kalam tuhu kata keliman. Saya membicarakan dengan dia satu pembicaraan Contoh yang lain, salam tu alaihi salaman. Saya mengucapkan kalimat salam dengan satu kalimat ucapan kepada dia. Aiy, salam tu alaihi tasliman. Lakin lamma kana yukhaliful masdar fil bina Samuhu ismul masdar. Karena terjadi apa namanya? berbeda dari sisi bangunan kalimatnya. Sehingga orang Arab mengatakan isim masdar. Masdar di sini dikatakan isi masdar. Adapun tiaroh makna tiaroh diulang lagi di sini apa itu tiaroh? Yani umu bimar'iyin au masmu'in au ma'lumin. Tiaroh yani seorang atasaum bersikap pesimis. Pesimis menggagalkan sesuatu. Kenapa dia menggagalkan sesuatu bersikap pesimis? Bimar'iyin. Karena melihat sesuatu. Pertama. Melihat sesuatu. Atau masmu'in. Mendengar sesuatu. Au ma'lumin. Atau mengetahui sesuatu. Wah. Sekarang bulannya bulan sofar. Berarti ini bulan yang kata mereka bulan yang siap sehingga mereka menggagalkan rencana yang sudah matang. Ya. Kalau orang jahiliyah dulu menganggap sial harinya hari Rabu. Hari nahas kata mereka. Hari sial nahas. Ya. Maka kemudian mereka menggagalkan sesuatu. Kenapa? Mengetahui ini harinya hari Rabu. Hari sial. Dada untung. Inilah yang namanya tiarah. Dan ini termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah dulu. Yang ketiga. La adwa walatiyarah. Yang ketiga walahamah. Apa itu hamah? Hamah fil mim. Hamah. Tidak ada tasydidnya. Fussirat bitafsirain. Ditafsirkan dengan dua makna. Hamah ada dua tafsiran. Yang pertama. Anaha tairun ma'rufun yusbihul bumah. Hamah adalah burung yang dikenal. Yang menyerupai dengan bumah. Bumah burung hantu. Bumah burung hantu. Ya. Auhyal bumah atau itulah burung hantu itu sendiri. Taz'amul arabu annahu idza qatala al-qatil sarq idhamuhu hamah. Orang jahiliyah meyakini apabila al qatil terbunuh orang yang terbunuh mati orang yang telah mati mati orang yang sudah mati sarat idhamuhu hamah jadilah tulang belulangnya menjadi hamah burung hantu ya kata mereka tatiru wa hatta yu'khadu bisa'rih burung ini terbang hadir. Watasroh dan dia bersuara dengan keras tasrahu bersuara dengan keras ya. untuk apa? untuk menuntut yukhat menuntut orang yang kebagian kematiannya ya. karena mereka yakin ini tulang tulangnya orang mati berubah jadi burung hantu. Dia akan terbang kemana dia suka. Untuk apa? Mengambil jatah orang yang harus mati. Ya. Warubama i'taqada ba'duhum annaha ruhah. Bahkan sebagian orang Arab meyakini burung hantu itu ruhnya orang mati. Ya. Ruhnya orang mati. Sehingga manakala burung hantu itu terdengar suaranya, ini hari malam yang sial. Siapa yang mati malam ini? Ini keyakinan orang jahiliyah dulu. Ya. Tafsir pertama. Yang kedua, Abadul Arabi yakulun, mereka sebagian orang mengatakan alhamah hiya tairu al-ma'ruf burung yang sudah dikenal lakinnahum yatasya'amun biha mereka beranggapan dengan anggapan yang sial manakala kedatangan burung ini wa idza waqa'at ala baiti ahadihim wa na'aqat apabila burung tadi rumah tadi hinggap di atas rumah salah seorang dari mereka wa akot. Lalu burung hantu itu pun bersuara. Ya. mereka orang Arab mengatakan, Innaha tan'iku bihi limaut. Burung hantu ini bersuara. Tan'iku bersuara. Ya. Itu untuk kematian seorang. Wa yataqiduna anna dalil qurbu ajalihi. Mereka menjadikan sebagai dalil Suara burung hantu tadi adalah dekatnya ajal seorang. Wahada kulluh bila syak aqidatun batilah. Ini tidak diragukan lagi para hadirin. Aqidah yang batil. Kenapa batil? Karena menyandarkan sesuatu bukan kepada sesuatu yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suara burung itu Barakallahu fikum tidak ada hubungannya dengan sebab matinya seorang. Berapa banyak orang yang mati tanpa didahului dengan suara-suara burung? Berapa banyak? Sedang asik nonton sepak bola, ada suara apa-apa mati. Perhatikan. Jika tidak boleh menyandarkan sesuatu yang bukan tempat untuk bersandar. Bersandarlah kepada Allah Ta'ala. Sedang sakit. Sudah bertahun-tahun belum sembuh berobat ke sana kemari bertawakal kepada Allah berikhtiar yang diperintahkan oleh Allah taala tiba-tiba terdengar suara burung hantu yakin saya yakin-yakinnya bahwasanya itu bukan tanda roh sudah semakin dekat suara burung biasa tidak ada hubungannya dengan kematian saya itu orang mukmin suara burung itu tidak menggetarkan kehidupannya. Jangankan suara burung, musuh yang menakut-nakuti Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wahai Muhammad wahai para sahabat manusia telah berkumpul untuk menyerang kamu lagi takut kamu dengan mereka kalimat kertakan dari tidak bikin takut wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil cukup bagi kami Allah sebaik-baik tempat bersandar apalagi ini cuma suara burung ya. jangan sampai seorang mukmin lemah akidahnya ya. sehingga karena suara burung saya takut suara burung hantu saja takut luar biasa ya. Barakallahu fikum sebagaimana tidak boleh menganggap sial karena suara burung hantu tidak boleh pula menganggap untung terdengar suara perenjak wah ini tamu datang bawa payung. tidak boleh Kupu-kupu masuk ke kamar. Wah, tamu mana lagi yang mau datang ini? Itu menganggap burung-burung tadi, makhluk-makhluk tadi dianggap membawa keberuntungan. Barakallahu fikum. Tapi bersandarlah kepada Allah taala karena seorang dia seorang harus bersandar hatinya hanya kepada Allah. Yang keempat. La adwa wala tiarah wala sofar. Yang keempat, wala sofar. Apa wala sofar? Wala sofar, kil, sebagian ulama mengatakan, maknanya, kanat al-arabu yatasya'amuna bih. Adalah orang-orang Arab dulu mereka menganggap sial dengan bulan atau dengan sofar tadi, bulan sofar tadi. Wala siyama fin nikah lebih-lebih kalau hendak melakukan pernikahan ya. Ketika mau menikahkan anaknya itu paling takut bertemu dengan bulan Sofar Ini iya, orang jahiliyah. Kalau kita di negara kita bukan bulan Sofar biasanya, bulan apa? Eh? Bulan Suro. Nah, kalau sudah bulan Suro sepi, Para pedagang mulai sepi ya, sembako mulai sepi ya. Kenapa? Jarang orang berhajat melakukan hajat nikahkan anaknya. Apa? Khitan anaknya juga sepi ya. Itu dianggap wah ini bulan tidak menguntungkan. Padahal bulan suro, bulan Muharram, bulan kemenangan para nabi. Bukan hari sial. Bukan bulan sial tapi bulan dimenangkannya dakwatu tauhid. Firaun kalah menghadapi Nabi Musa di bulan Muharram. Sehingga orang Yahudi berbangga diri. Mereka keluar di hari raya itu dengan berpakaian yang bagus. Mereka meriahkan benar dengan hari tersebut maka Rasul SAW mengingatkan kepada sahabat, nahnu ahakku minhum, bimusa minhum. Kita umat Islam lebih berhak memuliakan dan mengagungkan kemenangan Nabi Musa. Karena mereka orang Yahud menyelisihi ajarannya Nabi Musa. Mengajak menyembah Uzair anaknya Allah. Bukankah itu kesyirikan? Kesyirikan yang mereka lakukan itu tidak lagi mereka pantas berbangga diri. Wah, kita memuliakan hari kelahirannya Nabi Musa. Memuliakan kemenangannya Nabi Musa dalam kondisi mereka sendiri menyelisihi dakwahnya Nabi Musa. Apa yang dibanggakan? Demikian pula umat Islam. Mereka lebih pantas mengagungkan bulan Muharram ya, dengan melakukan saum. Ahlu sunnah menghidupkan sunnah. Kalau orang syiah sepuluh Muharram mereka kumpul di Karbala. Tanah suci kata mereka. Tanah Karbala tanah suci kata mereka. Tempat terbunuhnya cucu Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan melakukan ritual-ritual dari mulai ritual kemaksiatan sampai ritual menyakiti diri sendiri. Mereka sambil berdikir sambil memukuli punggung mereka sampai berdarah-darah. Mencakar wajah mereka. Kata mereka ini belum seberapa dibandingkan cucunya Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Ini acara bid'ahnya mereka. Bahkan sebagian mereka kumpul di Karbala nanti pulang ke negaranya masing-masing membawa tanah Karbala dimasukkan kain putih untuk sujud ketika sembayang kata mereka. Lebih afdol kata mereka sujud di atas tanah Karbala. Ini kebid'ahan berikut. Bahkan bercampur dengan maksiat. Di malam tertentu mereka setelah berdikir sampai larut malam cari pasangannya. Ya cari pasangannya melakukan hubungan badan asal tangkap saja ya. asal tangkap perempuan mereka meyakini siapa yang berhubungan badan pada hari itu atau pada malam itu kok hamil berarti anaknya itu anak yang suci gitu mereka maksiat kebid'ahan dibungkus dengan kemaksiatan dan itu mengasihkan bagi mereka apa pantas seorang ahlu sunnah membela orang yang sudah rusak seperti itu? Kita harus menghargai kata ulil absor. Jaringan Islam liberal ulil absor. Kita sangat menghargai orang yang menghargai aliran syiah. Dan kita tidak suka dengan yang radikal dengan mengingkari aliran syiah. Ya ulil absor maka lihatlah kerusakan akidah mereka sebagaimana Ali bin Abi Thalib membakar lihat membakar siapa yang dibakar pengikutnya Abdullah bin Sabah yang meyakini Ali bukan hanya khalifah tetapi utusan Allah Rabbul Alamin Ali bin Abi Thalib membakar tidak main-main tapi mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Iya, dibakar Karena itu kesyirikan Berarti kan? Itu sejarah awal Jangan melupakan sejarah Ya Kalau kita ingat sejarah masa lampau Kejahatan mereka Itu jadi pelajaran Sekarang mereka berulah di tanah Haram jika kaum muslimin sedang menunaikan haji bikin ulah. Sehingga muncul korban. Jamaah haji kaum muslimin menjadi e, mereka qadarallahu masya'afa'al tentunya. Naam karena ulah jamaah haji dari orang-orang syiah. Iya. Dan itu banyak bukti. Bahkan sebagian bukti menunjukkan bahwa mereka benar-benar berbuat kejahatan dengan mengeluarkan gas atau apa untuk supaya menjadikan kematian beberapa orang di situ saat mereka sedang melempar jumroh. Ya. Sebentar lagi dibongkar kejelekan mereka. Kalau ingin bukti sebelumnya Ibnu Kasir menyebutkan dalam Bidayah wa kejahatan orang-orang Syiah ketika mencuri Hajar Aswad diboyong ke negaranya 22 tahun lamanya telah membunuh kaum muslimin di saat haji apa itu kita tidak lupa mundur sedikit zamannya Khomeini yang banyak tertipu kaum muslimin bukankah mereka membuat makar membawa pasukan dengan menyerang kaum muslimin di saat haji apa tidak ingat Syekh Mukbil punya kitab khusus kejahatan Khomeini. Di situ disebutkan kejahatan-kejahatan beliau. Maka marilah seorang harus jujur. Jangan sekedar mengikuti perasaan, tapi ikuti ilmu. Dan bimbingan para ulama yang jujur. Adapun orang-orang yang mereka tidak jujur, mereka menggunakan kesempatan seperti ini untuk memukul balik orang-orang yang membela Islam, membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kembali kepada pelajaran, tidak ada bulan Sofar itu sebagai bulan sial terkhusus untuk menikahkan anak. Ya. Wakila sebagian mengatakan Sofar makna yang kedua Makna yang kedua sofar yaitu Sebutkan di sini daun fil batni yusibul ibil. Penyakit yang ada dalam perut yang kadang menimpa unta. Wa yantaqilu min ba'irin ila akhar dan bisa berpindah kepada unta yang satu kepada unta yang lain. Ya. Jadi penyakit ini kata mereka daun penyakit yang ada di perut unta yang bisa berpindah dari satu unta ke unta yang lain iya. walahada kalau ditafsirkan makna yang kedua ini fayakunu atfuhu alal adwa berarti disandarkan pada jenis yang pertama adwa apa itu adwa penyakit menular pernah iya. ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang Arabi. Orang Arabi ini bertanya, "Ya Rasulullah, ada unta yang dia itu kena gudik." Lalu tiba-tiba unta yang sehat ini terkena penyakit gudik. Bagaimana ya Rasulullah? Maka beliau memahamkan kepada orang Arabi ini mana yang sakit pertama Lalu dari mana datangnya eh, apa tadi? penyakit tadi kepada yang kedua. Ya. Artinya diingatkan bahwasanya semua itu dengan takdir Allah. Bukan semata-mata dengan bersentuhannya kulit tadi. Ya. Walahada sehingga disandarkan kepada yang pertama. Mimba bi'adil khas al-am. Disandarkan perkara yang khusus dari perkara yang umum. Kalau adwa sifatnya umum, tidak ada penyakit menular. Kalau ini lebih khusus. Iya. Ini makna yang kedua. Yang ketiga, innahu nahyun anin nisbah. Mereka mengartikan yang ketiga, <clears throat> Insya Allah sampai di sini waktu Isya. Kita lanjutkan waktu insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh